والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد قال رحمه الله تعالى واحد وخمسون باب كلمة بلساته باب لا يقال السلام على الله Allah tidak boleh diucapkan salam ala Allah tentu ada alasannya juga kenapa dimasukkan dalam bab tauhid karena sifat Allah itu sebagaimana sebelumnya dibahas nama-nama Allah adalah nama-nama yang paling indah terbaik yang dikatakan nama-nama itu adalah husna karena dia menunjukkan sifat-sifat yang maha sempurna sifat-sifat yang maha sempurna sebagaimana nama nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab yang lalu itu terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bab ini adalah sifat sifat Allah Subhanahu wa taala nah, yang ditunjukkan oleh nanti yaitu nama Allah As-Salam yang artinya selamat dari semua aib dan kekurangan. Nah. Qala wa fi sahih an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Qala kunna idza kunna ma'a rasul ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Dulu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat qulna kami mengatakan Assalamu ala Allah min ibadihi Assalamu ala fulan wa fulan salam sejahtera, salam keselamatan untuk Allah. Doa. Kemudian assalamu ala fulan wa fulan. Salam sejahtera untuk fulan dan fulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kamu katakan assalamu ala Allah. Fa innallaha huwas salam. Karena Allah itulah assalam. Allah Assalam sekaligus menunjukkan sifat sifatnya juga salam dari ain. Diterangkan oleh para ulama nama ini menunjukkan nama-nama yang artinya ismun thubuti salbi seperti diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Thubuti salbi sabit tapi juga sekaligus dia menafikan, mengisbatkan, menafikan. Nah, nama ini nama yang mengisbatkan sekaligus menafi menafikan. Yang dinafikan yang dinafikan di sini adalah kulla naksin wa aibin. Semua kekurangan dan aib yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita perkirakan, yang bisa kita khayalkan, bentuk kekurangan apa saja. Nah, itu dinafikan dari Allah. Dengan apa? Nama Allah As-Salam. Sehingga nah dari satu nama ini bahwa nama Allah adalah As-Salam tidak akan dihinggapi oleh kekurangan Zat Allah, sifat-sifatnya, nama-nama dan perbuatan-perbuatannya tidak mungkin disentuh oleh berbagai kekurangan. Tidak mungkin disentuh oleh berbagai aib, kelemahan. Itu salbinya itu salbinya. Jadi dia menafikan menafikan semua bentuk kelemahan, kekurangan, aib, cacat, apapun ya. Apa saja yang sifatnya negatif, yang sifatnya tidak layak untuk sebuah kesempurnaan, untuk sebuah kemuliaan, untuk sebuah ketinggian, keagungan, untuk sebuah kesucian. Semua yang tidak layak dinafikan dengan nama as ya Allah selamat dari semua itu. Ya. Kemudian subutinya, subutinya, pertama sabitnya nama ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Malikul Qudus, Salam Al-Mu'min. Sudah kita lewat. Nah. Kemudian sabitnya sifat yang ditunjukkan oleh nama yang mulia ini. Ya. Wahia as-salamah. wahia as-salamah. Tergambar kita tentang ya, apa namanya? Kenapa dilarang? Tidak boleh diucapkan assalamu ala Allah. Dari pengertian nama ini. Dari pengertian kata as-salam. nah ucapan assalam seperti yang di sini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, assalamu ala Allah min ibadi ucapan. Ini mereka meminta keselamatan untuk Allah. Minta keselamatan untuk Allah minal afat, minal uyub, minan naqais. Mereka minta keselamatan untuk Allah. Dari perkataan mereka, Assalamu Allah. Minta agar Allah menjadi keselamatan untuk Allah dari berbagai kekurangan, berbagai cacat, ketidaksempurnaan, ketidakmampuan. Nah, ya. Minta assalamu Allah. Nah, ini kan kita jadi dari pengertian nama assalam itu paham kita kenapa dilarang? Karena Allah itu sudah salah, sudah selamat dari itu semua. Dan dia pemilik keselamatan. Kenapa? Ini kenapa Allah itu Sebagaimana yang telah lalu, nama Allah itu nama sekaligus sifatnya. Nama sekaligus sifatnya. namanya Assalam sekaligus memiliki sifat Assalamah. juga apa perbuatannya? Dia menyelamatkan siapa yang dia kehendaki. Dia menyelamatkan siapa yang dia kehendaki. Dia bersihkan siapa yang dia kehendaki dari nah, aib cacat sebagaimana Allah memberikan selamat salamun qaulan min rabbir rahim untuk para penghuni jannah yang masuk ke dalam jannah disambut oleh Allah dengan ucapan salamun qaulan min rabbir rahim setelah Allah menyebutkan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun terpisahlah menyingkirlah kalian hari ini wahai orang-orang yang durjana nah Nah, kemudian Allah menyatakan juga ucapan selamat dari Allah untuk para nabi dan rasulnya yang selamat, yang bersih ucapan dan perbuatan mereka, bersih akidah mereka dari berbagai hal yang tidak pantas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah memiliki sifat selamat dan menyelamatkan, memberikan selamatan kepada siapa yang dikehendaki dan dia enam zatnya, namanya, sifat-sifatnya juga adalah yang selamat dari berbagai kekurangan. Nah. Nah. Nah, dari sini jelas eh, dilarangnya itu disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ada beberapa perkara. Kenapa dilarang kita mengucapkan assalamu alallah? Pertama, itu menimbulkan salah paham. Ya, kesalahpahaman tentang hak Allah tentang tentang Allah bahwa ucapan ini bahwa ucapan ini berarti boleh-boleh saja Allah itu menyandang kekurangan. Dengan ucapan ini berarti boleh-boleh saja Allah itu menyandang kekurangan. Nah, Ta'ala Allah amma yaqulun. Nah, suci Allah. Yang kedua, berarti apa? Kita berdoa kepada Allah untuk Allah. Nah. kita berdoa kepada Allah untuk Allah. Padahal Allah itu yud'a wala yud'a lahu. Nah ini bedanya dengan Nabi saw. Bedanya dengan Nabi dan Ya. Nabi itu yud'alahu wala yud'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam yud'alahu wala yud'a. Allah yud'a wala yud'alahu. Nah, ini. Itu bedanya antara Nabi dan Buktinya apa? Kita mengucapkan salawat kepada Allah untuk Nabi. Jadi ngapain kita minta doa berdoa kepada Nabi? Kita mintakan salawat kepada Allah untuk beliau. Bukan disuruh berdoa kepada Nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. perintah dari Allah untuk mendoakan beliau, bukan berdoa kepada beliau. Nah, di sini Allah yud'a wala yud'a lahu. Nah, ini kalau kita mengucapkan assalamu Allah berarti kita mendoakan Allah kepada Allah. Berdoa kepada Allah untuk Allah. Dan Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kepada siapapun. Doa kita tidak dibutuhkan Allah oleh Allah untuk dirinya. Baik. Nah, ini dua hal yang disimpulkan oleh beliau dari larangan tersebut. Baik, kita lihat keterangan Syekh Sa'di tapi sebelumnya disebutkan bahwa fi sahih an Ibnu Mas'ud itu dalam sahih Bukhari dan Muslim sebagaimana dalam tahqiq di bawah. Qala Syekh Sa'di rahimahullah bab la yuqalu assalamu ala Allah. Tidak boleh diucapkan assalam ala Allah. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا المعنى dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan makna ini biqaulihi ringkas. Nah ini jawamiul kalim, jawamiul kalim. Fa inna Allah huwa salam. Fa inna Allah huwa salam. Artinya Allah itulah ya assalam. Untuk apa memintakan keselamatan untuk Allah? Karena Allah itulah assalam. Allah itulah As-Salam, Dia pemilik keselamatan, dia yang menyelamat, menyelamatkan. Fahuwa ta'ala As-Salam, Allah subhanahu wa ta'ala adalah as salim min kuli aibin wa nafsin. Nah, selamat dari semua aib. Selamat bersih dari berbagai kekurangan kelemahan, ketidakmampuan, cacat. Wa an mumatsalati ahadin min khalqihi lahu. Selamat, bersih dari penyerupaan makhluknya kepada Allah. Tidak mungkin satupun makhluknya bisa menyamai Allah. Meniru Allah, menyerupai Allah. Wa huwal musallimu li'ibadihi Dialah yang menyelamatkan hamba-hambanya, yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya minal afat wal baliyat. Maknanya bersama. bersama? Dari berbagai kekurangan, cacat dan petaka. Kejanggalan, kerusakan. Fal ibad maka al ibad lan yablughu durrahu fayadurruhu tidak akan mungkin sampai seberapapun mereka mengupayakan untuk bisa memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin. naf'ahu fayanfa'uhu. Juga tidak mungkin bisa memberikan manfaat kepada kepada Allah. Balhum al ilaihi. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Al-muhtajuna ilaihi fi jami' ahwalihim yang butuh kepada Allah di dalam semua urusan dan keadaan mereka wahwal waniyul hamid dan sedangkan Allah maha kaya maha kaya tidak membutuh tidak membutuhkan mereka tidak membutuhkan pertolongan mereka tidak butuh kepada doa mereka lagi maha terpuji nah Jadi dinafi, dimasukkan ke dalam kitab tauhid dalam salah satu bab tauhid karena ucapan assalamu ala Allah itu bertentangan dengan tauhid, asma wa sifat, kesempurnaan Allah. Ya, tidak adanya ta'zim. Nah, dan ini kemudian apakah para sahabat kafir tidak? Karena mereka tidak tahu lain. Kalau sudah dapat dengan hujah mereka masih melakukan, mereka dapatkan teguran keras dari Allah, dari Rasulullah, bahkan mungkin dari Allah. Tapi mereka tidak tahu, kemudian mereka mengucapkannya seperti ini dan Rasulullah menegur mereka lalu mereka pun ber, berhenti. Nah, al-khata itu adalah kelaziman manusia. Tapi yang luar biasa yang yang jelek, yang parah jika kesalahan itu sudah diterangkan kesalahan, tidak mau merubah merubahnya. Nah. Qala fihi masail. Al-ula tafsir salam. Al-ula tafsir as-salam. Nah. Nah, dia di apa namanya? tiga hal di sini nanti diterangkan oleh beliau. Yang pertama apa namanya? tafsir salam, dia bisa sebagai nama Allah, tadi sudah jelaskan diterangkan oleh Syekh di situ bahwa ta'ala as-salam as-salim min kulli aibin wa nafsin as-salim an mumatsalati ahad wa huwa al-musallim nah ini mana-mana yang terkait dengan as-salam sebagai ismun min asma'illahi al-husna ismun min asma'illahi al-husna ini serangkaian kalimat ini adalah arti dari kata as-salam nah, kemudian <clears throat> Dari sisi bahwa yang kedua asalnya annahu tahiyah. Annahu tahiyah. Nah, annahu tahiyah. Nah, kalau dia sebagai tahiyah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin punya dua makna. Yang pertama kata beliau takdir mudaf, Takdir mudaf Diperkirakannya adanya mudaf Di situ. Ai ismus salam alaik. Ini assalamu alaik. Ini sebagai ya sebagai ucapan penghormatan. Salam penghormatan. Yani ismus salam alaik. Itu pertama. Ay ismullah alladhi huwa assalamu alaik. Itu perkiraan mudhof yang artinya dinisbahkan kepada nama ini, kata tersebut. Yang kedua, assalam di makna taslim. Nah, ini menerangkan kabar yang bermakna doa menerangkan khabar yang bermakna doa. Bahwa kita mengucapkan semoga keselamatan itu diperoleh sifu sifulan. Nah, seakan-akan kita mengatakan as'alullaha an yusallimaka tasliman. As'alullaha an yusallimaka tasliman. Ini sebagai tahiyah, penghormatan. Dan ini salah satu di antara sebab masuk jannah. Kok bisa? Nah, disebutkan oleh Rasulullah la yadkhulul jannah illa nafsul mu, nafsul mu'minah kama qala alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, kemudian Rasulullah menerangkan apa dalam ayat yang lain apa dalam hadis yang lain Dia mengatakan la tadkhulul la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala ayadullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salam bainakum. Jadi salam itu salah satu sebab masuk surga rangkaian. Nah, Rasulullah menyebutkan tidak akan masuk surga kamu sampai kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman sampai kamu saling mencintai. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang jika kamu lakukan kamu akan saling mencintai? Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di tengah-tengah kamu. Sebar karena itu menunjukkan apa? Keinginan kita orang itu selamat. Dan Rasulullah menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sampai mencintai apa ini untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Asalifah annaha la tasluhu lillah. Ini ucapan selamat itu ini sebagai tahiyat sebagai apa sebagai doa itu tidak layak ditujukan kepada Allah karena itu sebagai do, doa. Seakan-akan meminta agar Allah menyelamatkan, nah, membersihkan dirinya. Allah tidak bu, tidak butuh. Arabiyah al-illatu dalika il dalik. Alasannya alasannya. Kenapa dilarang? Kenapa tidak boleh? Karena Allah adalah as-salam. Allah sudah bersih, selamat dari semua aib, keserupaan, cacat, kelemahan, ketidakmampuan. Kemudian Allah yang menyelamatkan, memberikan keselamatan. Nah. Al-khamisah ta'limuhum at-tahiyyah allati tasluhu lillah. Kemudian Rasulullah mengajari mereka para sahabat dan mengajari kita penghormatan yang layak untuk Allah. At-tahiyyatu lillahi. Yang dua yang masyhur. Manapun antum pakai boleh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang masyhur dari Ibnu Abbas. Sahih. Ya, yang yang satunya dari Ibnu Mas'ud, dari Umar bin Khattab Nah, beliau mimbar mengajarkan itu juga at tahiyatu lillahi wassalawatu wat-thayyibat. Nah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah. nah Ibnu Qayyim punya apa namanya pembahasan kenapa dalam salat itu uh, ujian dialog kepada Allah itu dalam bentuk Allah apa namanya dengan menjadi menjadikan Allah itu dengan dalam bentuk domir ghaib. Sementara kemudian salam Rasulullah yang tidak ada itu apa? Yang sudah wafat itu kita justru mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi dengan domir mukhatab. Ada faedahnya tapi anak nggak catat. Tertinggal di dalam kitabnya. Yang punya kitab apa namanya Al-Bada yang fawaid silakan nah, lupa ambilnya. Nah, dengan pembahasan yang menarik di situ. Baik. Bab yang berikutnya Baik, tambahkan yang di sini aja yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Musallam Taimin fawaid. Di dalam kisah ini atau dalam pembahasan ini ada beberapa fawaid kata beliau. Yang pertama Tumaninatul insan ilal hukmi Tenangnya seseorang Tentramnya seseorang kepada hukum ketika digandengkan dengan ilah ada sebabnya, ada alasannya. Diberi satu keputusan ini nggak boleh. Nah, orang kan bertanya-tanya, apa alasannya nggak boleh? Ini boleh, apa alasannya boleh? Nah itu kalau ketika disebutkan ilatnya, hati itu tuh tenang. Nah, yang kedua menerangkan tentang agungnya syariat Islam. Kenapa mulia atau agungnya syariat Islam? Perintah dan larangnya, larangannya, perintah dan larangannya tidak asal-asalan. Selalu dibarengi dengan hikmah. Selalu disertai dengan hikmah. Ada ilahnya, ada alasannya. Kenapa kamu diperintah? Kenapa harus beribadah kepada Allah satu-satunya? Kenapa dilarang syirik? Nah. Yang ketiga, kata beliau, diberlakukannya kias analog mengkiaskan suatu yang sama hukumnya dengan ilatnya yang sama dari hadis itu, <clears throat> sementara dari hadis, faedah yang diberikan oleh beliau dari hadis ini, kisah yang disebutkan Abdullah bin Mas'ud ini menunjukkan kepada kita tidak boleh mentolerir perbuatan haram. Tidak boleh mentolerir perbuatan haram. Dilarang, larang dengan hikmah. Nah, sekecil apapun. Apalagi perkara besar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa lam yastati fa lam tastati fa bi lisanihi fa lam yastati fa bi qalbihi. Nah, kalau dia tidak mampu dengan lisan, kalau nggak mau dengan kekuatan kekuasaan, kemudian dengan lisan dengan atau dengan hati dari dha'ful iman. Nah. nah Rasulullah nah. dan itu memang bisa di apa namanya dilakukan oleh orang-orang yang memang diberi kesabaran oleh Allah Nah, jiwa-jiwa yang besar, hati-hati yang lapang dan memiliki hikmah dan juga sifat taani, halin, halin, Akalnya lebih dahulu daripada emosinya. Nah, ya, tidak ceroboh, tenang. Apalagi kalau dia memiliki sifat hakim. Marah mungkin, tapi eh, ketika melihat siapa yang melakukan, kemarahan itu tidak keluar. Seperti Rasulullah SAW melihat nah, badui buang air di masjid. Ya namanya masjid. Tapi tahu siapa yang melakukan Rasulullah malah justru melarang para sahabat. Biarkan dia. La tuzrimu. Jangan ganggu. Dia sedang buang air. Kalau diganggu kemana-mana nanti. Juga sakit dia. Jadi penyakit. Rasulullah melarang. Kemudian dipanggil baduinya tadi tidak dimarahi oleh Rasulullah. Cuma dikatakan masjid itu bukan tempat buang air. Nah. Ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke nah, bab berikutnya. Qala rahimahullah bab qaul Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau. Nah, istilah bahasa kita, terserah engkau lah ya Allah. Mau engkau ampuni atau tidak. Nah, da, jangankan dengan Allah. Kita dengan sesama kita aja itu kita merasa membebani saudara dengan sikap seperti itu. Terserah kamulah Ya. ya kan? Jadi merasa dia nggak merasa nggak enak untuk mau melakukan atau tidak melakukan apa yang gitu. Itu sesama kita. Ya. Wallahu walillahil matalul a'la. Ya, tidak pantas lebih-lebih tidak pantas kita. Nah, perbuat seperti itu terhadap Allah yang Maha Agung. Nah. Walau sahih. dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini Sahih Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum Allahumma firli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimal liya'zimil mas'alah fa inna Allah la mukriha lahu Jangan salah satu dari kamu itu jangan mengatakan ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Kalau engkau kehendaki ya Allah ampunilah. Kalau enggak ya sudah. Kan gitu kan pahamnya? Nah, ya Allah engkau rahmatilah aku. Kalau enggak ya sudah. Liya'zimil mas'alah. Dia kuatkan tekad meminta. Dia betul-betul tanamkan dalam hatinya bahwa dia sedang meminta, betul-betullah meminta. Sungguh-sungguh azimah untuk meminta Nah. Fa inna Allah la mukriha lahu. Karena sungguhnya Allah itu tidak ada yang bisa memaksa Allah. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Nah, itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Wal yu'adzim atau wal yu'adzim raghbah. Dia perbesar raghbahnya, harapannya itu dia betul-betul tumbuhkan. Yakin harapannya itu, optimis untuk terkabul. Untuk ter terkabul. Wal yu'adzim atau wal yu'adzim raghbah. Supaya dia memperbesar harapannya. Optimis. Fa la yata'adhamuhu syai'un a'atahu. Karena Allah tidak ada yang besar dalam pandangan Allah sesuatu pun yang dia berikan. Tidak ada sesuatu pun yang diberikan oleh Allah itu besar bagi Allah. Semuanya kecil. Semuanya ringan. Nah, dari sini kita yang senantiasa mungkin jatuh dalam perbuatan dosa, jangan anggap besar. Kalaupun misalnya dia menganggap besar dosa tersebut, ini memang bagus, tapi jangan membuat dia putus asa. Karena tidak ada yang lebih besar dari Allah. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Besar dosa yang dia lakukan, azim, kabair. Minal kabair, kabirah minal kabair. Mungkin pernah dia atau dia masih melakukan percaya dengan tahayul, dukun, masih datangi dukun, nah, berjudi, mabuk atau mungkin nah, yang lain-lain. Nah, tapi Allah tidak ada yang besar apa yang diberikannya kepada siapapun dari makhluknya. Tidak ada yang besar. Ampunan Allah lebih-lebih. Bahkan Allah sangat senang dimintai. Allah sangat gembira datangnya hamba itu taubat kepada kepada Allah jauh lebih hebat dibandingkan orang yang menemukan kembali hartanya, perbekalannya di tempat yang sudah mustahil untuk dia bisa selamat kehilangan bekal itu. Tapi ternyata muncul sampai dia berkata kepada Nan saking senangnya Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ucapan kufur. Tapi saking senangnya tertutup akalnya dan dia tidak kafir. Nah, Allah jauh lebih kenal. Itu kalau dari perhitungan ini artinya gambaran tentang gembiranya seorang manusia. Dan tentu tidak sama dengan gembiranya Allah Subhanahu wa taala. Gembiranya Allah karunia. Dia enam, yakni sangat namanya memberikan karunia kepada hambanya, mengilhamkan dia untuk bertobat dan menerima taubatnya. Nah. Nah, nah kalimat Allahumma ini salah satu di antara keistimewaan lafaz Allah. Nah, mimnya itu menunjukkan apa? Jamak. Yang artinya kata mereka, ketika seorang itu mengucapkan Allahumma, berarti dia sudah sedang menyebut nama Allah dengan semua nama yang lain. Sedang memanggil Allah dengan nama-namanya yang husna, yang 99 itu. Atau bahkan semua yang kita ketahui ataupun yang kita, tidak kita ketahui. Maka mereka yang berdoa dengan menyebut nama Allah ini betul-betul berharap Allahumma Eh, muncul dalam hatinya semua nama-nama Allah yang maha indah yang dia hafal ataupun yang tidak dia hafal. Dalam sujud sebelum salam, ya, tempat-tempat yang utama. Ketika dia menjum Allahumma, misalnya apa lagi doa sejidul istighfar, yang ini seharusnya kita baca setiap pagi dan sore, bahkan dalam sujud Nah, Allahumma anta rabbi. Ya, tauhid. Nah, la ilaha illa anta khalaqtani, pengakuan kita tauhid dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, ya, jangan ditinggal dan betul-betul bahkan ketika kita mengucapkan bismillah seperti dalam tafsir yang kita lewati, bismillah kata Syekh Sa'di itu seakan-akan dia sedang minta barokah kepada Allah dengan menyebut semua nama Allah. Karena isim mufrad yang diidofahkan kepada isim alam itu menunjukkan apa? Umum. Bismillah. Berarti seorang itu mengucapkan bismillah. Dia sedang minta barokah, kebaikan, pertolongan dengan Allah. Dengan semua nama-nama Allah yang lainnya. Maka sebetul-betul mau baca, mau makan, bismillah, mau masuk rumah, mau berangkat, mau naik. Ya. Wallahu alam. Penjelasan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Ya. Nah. mudah-mudahan bermanfaat. Baik,